gitu misalnya misalnya mbak misalnya lihat temen lihat tetangga kok gelangnya renteng-renteng kayak jaran kepan mulai ugel-ugel tekan kelek ya gelangan kok tangannya obah oh, keringin. apalagi suruh membirama lagu Indonesia Raya satu ya, Indonesia Untung gak jadi tadi Mesti gue ini Gelangnya aja. Mohon maaf perempuan itu kalau lagi lihat kayak gitu mesti nafsunya langsung tancap gas wow kepingin kapan ya kapan ya wong ku tak de kapan ya kapan ya mesti kepingin tancap gas ini nafsunya ber nah akali mempertimbangkan dilanjut ngegas apa direm enggak yo iya, kok cukup bilang wong utang kue rong lunas akhirnya nggak situ, nggak situ gelang set direm eh rausah gelang ambil mana aku ya wes gelangan karet malah enak sama waya rambutku modal madul kena gue tahu sama waya butuhku ngamuk nesu kena gue jebet terakhir, malah enak karet memajikan majikan ngamuk cedek terakhir, akhirnya nggak situ, set ngerem itu loh eh, ada temen yang berangkat umrah atau berangkat haji pingin apa enggak kalau kalau punya iman mesti tancap gas lah ini terus akal lagi pertimbangan diri mau buka yo ya? diri mau buka yo ya? eh utang ya wes lunas omah ya wes dadi eh kok tuku sawah Kau usah sawah-sawahan mati ya orang tak gowo tak umroh aku kok gini akhirnya Gak usah ngerem terus ini akal dan nafsu kalau binatang itu cuma dikasih nafsu nggak dia kasih akal ngegas kok atau ngerem apa yang diinginkan ber tanpa rem makanya binatang itu nggak ada norma nggak ada undang-undang contoh ya codrot codrot itu oh sini codrot Ayo nah, gak usah surau, bodoh codrot ya ini kalau lihat ada jamu masak, eh, langsung tancap gas nggak peduli. Ini yang nanam siapa? Aku nggak ikut ngerabuk. Kok tahu-tahu tak pangan ini merugikan apa nggak melanggar undang-undang apa enggak? Ya nggak mikir dong cocok. Nggak ada remnya, ngegas toh. Mana? Wedus. Oh ya sana, wedus. Wedus di tengah jalan kok pengen kencing, dia langsung tancap gas. Tur. Oh, Gue nggak peduli banyak orang ditonton orang nggak peduli. Masa ada wedus harus nguyuh kok sholat oleh Gue oh, nggak peduli, oh, nggak ada rimel. Karena nggak ada wedus harus nguyuh boleh jeding dijeng nggak ada. Wong kambing mau kencing kok cari toilet enggak nggak ada. Tur, nggak peduli, nggak ada remnya. Habis kencing ya nggak sewok, digobek notok. Lalu saya kira akeh uang sing tiru. Di tengah jalan nggak peduli, wis mulai tur. Ya Allah, mari yo gak cewong, cewek nganggo obat. Obat apa iki loh? Ya wong ngene berarti koyo. Oh, ngene berarti koyo. para pedes-pedes kalian yang saya hormati. Ya malah ini ono metode anyar, metode tutul. Jadi habis kencing tur ya, cewek tutul nang tak listrik. Ngene tak listrik ingin Akan ditutuli anak-anak. Sorry ya, sorry. Wedus lanang betul lanang Oke tak wedhus wedok no pinggir dalan. ada bokongnya diubah-ubahno. Nah terus buntutnya ter ter ter. Langsung tancap gas per twinkri. Enggak ada remnya. Lah saiki lek wong Oke tak mau wedok ayu kemaru per twinkri. Berarti lebih parah daripada kal an'am bal hum abal ulaika humul ghafilun mereka itu seperti binatang ya kayak wedus bahkan lebih parah daripada wedus kira-kira ada enggak kok banyak yang tahu di kono bentengnya apa ya kegiatan-kegiatan semacam ini selamat untuk Imit Taichung yang harlah ke-16 dengan mengadakan acara tablik akbar, acara pengajian seperti ini mudah-mudahan sifat-sifat seperti wedus-wedus tadi akan lenyap, akan hilang dengan acara-acara sekarang ini. Pembangunan karakter, pembangunan mental ini jauh lebih penting. Subhanallah, saya bangga. Udah jam 4 sayang. Kalau malaikat dia hanya dikasih rem, nggak ada gasnya, cuman dikasih akal, nggak dikasih nafsu, ngerem dok, maka malaikat nggak pernah punya keinginan, nggak pernah punya keinginan. Ada makanan selezat apapun malaikat nggak kepingin, biasa. Ada cewek secantik apapun, malaikat lihat, hmm, menuai kok, biasa. Nenek sampean andro itu ayu terus ser ser ter ter dun dun. Kalau malaikat enggak. Kalau saya yang lihat yang cantik saat ini, hmm, ngono ae Yes. Yes. Ya. Ya. Malaikat ini kayak gitu. Coba kok, coba ngomong waktu itu. ini mau iya. Jadi jangan gitu ah, isi aku senyum-senyum Aku jadi malu. Loh, bener, bener. Malaikat tuh lihat, wah, bokong semok kayak aku biasa. Hmm, sampean antorok. Malaikat ya enggak paling ngobrol, ya, wadah untuk semuanya ini Enggak begini. Karena dia selalu ngerim, selezat apapun makanan, seenak apapun, tidak ada yang menggiurkan di dunia ini karena malaikat itu hanya punya akal, tidak punya nafsu nafsu. Lah kita manusia dibekali sama Allah. Ada nafsu, ada akal, ada hati. Yang hati itu untuk sebagai uh, setir yang tugasnya mengenggokkan. Ini menengen, mengiwo, atau mengenceng. Yang ceramah saya, nggak usah diketawain. Ketika akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, ketika nafsunya bisa menghiasi akalnya, maka manusia bisa lebih hebat daripada makhluk apapun. Sekali lagi apabila akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya dan nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Sama sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita berdoa kita itu dikasih batasan waktu sampai jam 4 maksimal ini nanti kalau diparani polisi dia kamu terusir kabeh kemudian ada di dapur. Ya kalau masih kangen sama aku ya kapan-kapan diundang lagi juga. Gitu.